وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Dan curahkan kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin tidak terasa 2/3 dari bulan Ramadan sudah berlalu. Tinggal sepertiga dari bulan Ramadan ada di depan kita. Barang siapa yang selama hari-hari yang telah berlalu ini mendapatkan di dalam dirinya kebaikan maka adalah dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahasanya ini semua tidak dia dapatkan kecuali dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki amalannya. Dan barang siapa yang menemukan di dalam dirinya banyak kekurangan pada hari-hari yang telah lalu di bulan Ramadan, maka adalah dia memperbaiki kekurangan tersebut di hari-hari yang akan datang. memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan dan berusaha untuk memperbaiki diri dan amalan-amalan bil khawatim amalan itu dinilai dari akhirnya apabila seseorang memperbaiki amalannya di akhir maka insya Allah akan dinilai dengan kebaikan. Tapi kalau dia mengakhiri amalannya dengan kejelekan, maka dinilai dengan kejelekan. Oleh karena itu hari-hari yang masih tersisa ini 9 atau 10 hari di bulan Ramadan Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Memohon ampun kepada Allah Atas segala dosa bertaubat kepadanya dengan taubat yang nasuh dan mengisi hari-hari ini dengan amalan-amalan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang ingin i'tikaf yaitu berdiam diri di masjid dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah Perkara yang sunnah Rasulullah SAW dahulu Beliau beriktikaf Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum Bahkan istri-istri beliau Mereka beriktikaf Sepeninggal Rasulullah SAW Oleh karena itu bagi siapa yang memiliki kesempatan untuk beritikaf di akhir bulan Ramadan ini maka itu adalah hukumnya sunnah dan sebagian ulama mengatakan iktikaf ini dimulai pada waktu subuh pada tanggal 21 Ramadan artinya besok pagi yaitu pada waktu subuh pada tanggal 21 Ramadan dan ini adalah pendapat sebagian ulama Yang mengatakan bahwasanya etikaf Dimulai pada waktu subuh Pada tanggal 21 Ramadhan. Dan ulama yang lain Dan ini adalah pendapat jumhur Mayoritas ulama Mereka mengatakan bahwasanya etikaf Itu dimulai pada pada saat maghrib pada tanggal 20 Ramadan Setelah maghrib pada tanggal 20 Ramadan Artinya hari ini Bagi yang ingin bertikaf di Masjid Nabawi Maka ndalah dia mulai atikafnya Hari ini habis maghrib Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama' Dan ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati dari dua pendapat Jadi ada yang mengatakan Besok pagi setelah subuh Dan ada yang mengatakan hari ini setelah maghrib Tanggal 20 Dan afdolnya Lebih utamanya dan lebih hati-hati Orang yang mau beriktikaf Maka adalah memulai iktikafnya hari ini setelah maghrib dan orang yang beriktikaf hendaklah memperhatikan adab-adab beriktikaf. Di antaranya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an dan memahami maknanya. Memperbanyak salat memperbanyak zikir kepada Allah Swt dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak etikafnya, Tidak berbicara kecuali memang ada keperluan dan tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang baik. Menjaga lisannya menjaga perbuatannya, menjaga matanya, menjaga telinganya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt. Dan waktu waktu iktikaf ini diakhiri pada maghrib malam hari raya. Apabila sudah datang waktu maghrib malam hari raya, maka diperbolehkan orang yang beriktikaf untuk menghentikan iktikafnya dan keluar dari masjid. Dan afdalnya iktikaf ini dilakukan di salah satu dari tiga masjid. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Karena Rasulullah SAW mengatakan La tikafa illa fi masajid thalathah Tidak ada itikaf Kecuali di dalam tiga masjid Maksudnya adalah tidak ada itikaf yang lebih sempurna Daripada itikaf yang dilakukan di tiga masjid Dan boleh dilakukan di masjid-masjid yang lain Ini adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan etikaf Dan materi yang akan kita sampaikan Pada sore hari ini adalah tentang Rukun iman yang keempat Yaitu beriman dengan para rasul Ar-Rasul adalah mufrad atau bentuk tunggal dari Rasul yang artinya adalah utusan. Dan Rasul secara syariat maknanya adalah utusan Allah kepada manusia yang mereka membawa wahyu dari Allah swt dan wahyu ini adalah berisi syariat dan juga ajaran bagi manusia supaya mereka mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah makna utusan atau makna rasul secara syariat, yaitu utusan Allah swt kepada manusia yang tugasnya adalah membawa wahyu yang berisi ajaran dan juga syariat yang barang siapa mengamalkan syariat dan juga wahyu tersebut maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan beriman dengan para rasul ini adalah termasuk rukun iman yang tidak sah keimanan seorang mukmin sampai dia beriman dengan para rasul dan juga beriman dengan rukun-rukun iman yang lain Rasulullah SAW mengatakan Al-imanu an tu'mina billah Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih Wal yaumil akhir Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih Yang dimaksud dengan keimanan Adalah engkau beriman Kepada Allah Kepada malaikat-malaikatnya Kepada kitab-kitabnya Kepada Rasul-Rasulnya Dan kepada hari akhir dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Beriman kepada para rasul adalah sebuah kewajiban yang tidak sah keimanan seseorang dan tidak akan dinamakan seseorang menjadi orang yang beriman sampai dia beriman kepada para rasul. Allah mengatakan, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida Barang siapa yang kufur ingkar kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya para rasulnya dan hari akhir maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata orang yang ingkar kepada para rasul maka dia dihukumi sebagai orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Bagaimana cara beriman kepada para nabi dan rasul? Yang pertama adalah meyakini bahwasanya kenabian dan juga kerasulan ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak didapatkan dengan warisan tidak didapatkan dengan akal tidak didapatkan dengan olahraga kerohanian dan juga tidak didapatkan dengan cara berdoa tapi kenabian dan kerasulan adalah hanya pilihan dari Allah SWT Allah yang memilih di antara manusia untuk menjadi rasul di antara rasul-rasulnya Allah mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah telah memilih dari para malaikat rusulan, para rasul wa minan nas dan juga dari manusia. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allahu ya'lamu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa Allah menjadikan risalahnya. Siapa yang akan Allah pilih menjadi utusan Itu Allah SWT lebih tahu Daripada makhluknya Jadi kenabian dan kerasulan Adalah hanya pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak didapatkan dengan warisan Artinya tidak semua anak seorang nabi Menjadi nabi Dan tidak didapatkan dengan berdoa Seorang meminta kepada Allah Meminta supaya dijadikan nabi Bukan demikian Tapi kenabian dan kerasulan Hanyalah pilihan dari Allah SWT Rasulullah SAW Ketika beliau bertahannuth beribadah kepada Allah Swt di zaman jahiliyah. Beliau sering pergi ke Gua Hira untuk bertahannuts yaitu beribadah kepada Allah Swt dan meninggalkan kerusakan-kerusakan yang ada di lingkungan orang-orang Quraisy. Maka beliau saat itu tidak terbetik di dalam hati beliau untuk menjadi seorang nabi untuk menjadi seorang rasul beliau tidak mengenal apa itu kenabian tidak mengenal apa itu iman ma kunta tadri mal kitab walal iman engkau tidak tahu sebelumnya apa itu kitab dan apa itu iman ini adalah Rasulullah SAW Jadi beliau ketika bertahannuth beribadah di Gua Hira Beliau tidak ada maksud sama sekali Untuk menjadi seorang Nabi atau menjadi seorang Rasul Bahkan beliau tidak tahu Apa itu kitab dan apa itu iman Sampai Allah SWT Memilih beliau dan menurunkan kepada beliau wahyu Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang Yang mereka bertapa Di sebuah tempat tertentu Di gunung tertentu di gua tertentu dengan maksud untuk mendapatkan wangsit, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu yang salah. Jadi para nabi dan rasul mereka menjadi nabi dan rasul adalah pilihan Allah semata bukan atas kehendak mereka. Dan tidak terbetik di dalam hati mereka untuk menjadi seorang rasul atau menjadi seorang nabi. Yang kedua, meyakini meyakini bahwasanya para nabi dan rasul mereka adalah manusia yang paling sempurna. Allah yang telah memilih mereka di antara manusia-manusia yang lain. Sempurna dari ilmunya, dari segi ilmunya, sempurna di dalam amalannya, sempurna di dalam akidahnya, dan juga sempurna di dalam fisiknya atau penciptaannya. Ini adalah para nabi dan rasul mereka demikian. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah banyak memuji para nabinya. Allah mensifati Nabi Nuh alaihissalam sebagai abdan syakura, sebagai seorang hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga syakura, seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Ini adalah sifat Nabi Nuh AS. Allah mensifati Ibrahim di dalam Al-Quran sebagai seorang hamba yang halim, awahun, munib. Halim adalah orang yang tidak mudah marah dan mudah memaafkan. Awahun munib Artinya kurang lebih adalah orang yang mudah sekali Kembali kepada Allah SWT Mudah ingat kepada Allah Mudah kembali kepada Allah SWT Ini adalah sifat Ibrahim Dan Allah mensifati Rasulullah SAW dalam Al-Quran Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau Berada di atas Akhlak yang mulia Yang agung dan Allah memuji Nabi Yahya alaihissalam bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan memuji Nabi Isa alaihissalam bahwasanya beliau adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya Maryam. Ini adalah pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah manusia yang paling sempurna baik ilmu, amalan, akidah maupun fisiknya. Di antara cara beriman kepada para rasul yang ketiga adalah meyakini bahwasanya mereka para nabi dan rasul terbebas dari sifat dusta dan juga berkhianat dan juga menyembunyikan ilmu. Jadi mereka adalah orang-orang yang jujur. Allah Swt mengatakan wasadakal mursalun. Dan orang-orang itu para rasul al-mursalun mereka adalah orang-orang yang sadiq yaitu orang-orang yang jujur yang tidak mengenal yang dinamakan dengan dusta berbohong berkhianat dan juga menyembunyikan kebenaran. Kemudian selanjutnya di antara cara beriman kepada para rasul adalah meyakini bahwasanya mereka telah menyampaikan amanat risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan bahwasanya mereka tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mereka menyampaikan semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah mengatakan rusulan mubasysyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul yang tugasnya adalah untuk memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan supaya tidak ada alasan dan hujjah bagi manusia atas Allah swt setelah kedatangan para rasul. Dan Allah adalah zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Jadi mereka memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman dan juga peringatan dan menegakkan hujjah di antara manusia sehingga tidak ada alasan bagi manusia setelah itu di hadapan Allah Swt untuk tidak beriman. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, Innahu lam yakun minal anbiya'i nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu khaira ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali wajib baginya untuk menunjukkan umatnya kebaikan yang dia tahu dan mengingatkan mereka semua kejelekan yang dia tahu. Jadi kewajiban seorang nabi adalah menunjukkan kepada umatnya, memberitahu kepada mereka semua kebaikan yang dia tahu. Tidak boleh seorang nabi apabila mengetahui sebuah kebaikan, sebuah amal soleh yang bisa mendekatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia harus memberitahukan amal soleh tersebut kepada umatnya. Demikian pula apabila dia mengetahui sebuah kejelekan, sebuah keburukan, maka tidak boleh seorang nabi untuk menyembunyikannya. Harus dia ingatkan umatnya supaya tidak melakukan keburukan atau kejelekan tersebut. Ini adalah tugas para nabi dan kewajiban kita adalah meyakini bahwasanya para nabi dan rasul semuanya sudah menyampaikan amanat tersebut. Di antara cara beriman kepada para rasul adalah meyakini bahwasanya mereka adalah manusia biasa yang mereka memiliki yang mereka memiliki sifat-sifat manusia dan tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan mereka makan, mereka minum, mereka menikah, memiliki istri, memiliki anak, ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang meninggal, ada mereka meninggal, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Ada di antara mereka yang dibunuh. Allah SWT mengatakan, "Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah mengatakan katakanlah ya Muhammad innama ana basyarum mislukum. Sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Dan Allah mengatakan wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelummu kecuali mereka dulu memakan makanan. Innahum la yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq dan mereka juga berjalan ke pasar-pasar. Artinya mereka bekerja, berdagang seperti manusia yang lain. Mereka makan dan juga minum seperti manusia yang lain. Dan Allah mengatakan, wa laqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwa wa dan sungguh-sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan kami telah menjadikan bagi mereka azwajan yaitu para istri wa dan kami telah berikan kepada mereka keturunan jadi para nabi dan rasul mereka memiliki istri memiliki syahwat dan mereka juga memiliki anak Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri Nabi Adam alaihissalam memiliki istri Nabi Nuh alaihissalam memiliki istri Nabi Lut alaihissalam memiliki istri Nabi Musa juga demikian Rasulullah SAW juga demikian Jadi para Rasul dan juga para Ambiya Mereka memiliki istri Dan juga memiliki anak keturunan Demikian pula mereka seperti manusia yang lain Kadang sakit dan kadang sehat Nabi Ayub alaihissalam Diceritakan oleh Allah SWT bahwasanya beliau sakit Sehingga berdoa kepada Allah SWT Dan meminta kasih sayang dari Allah SWT Wa ayyuba idnada rabbahu Anni masanya dhur Wa anta arhamur rahimin Dan Ayub ketika dia memanggil Tuhannya berdoa kepada Allah SWT Ya Allah sesungguhnya aku telah sakit ditimpa musibah wa anta arhamur rahimin dan engkau adalah zat yang maha penyayang seorang nabi sakit seperti manusia yang lain Rasulullah SAW di akhir hayat beliau Beliau juga ditimpa sakit yang sangat Ditimpa panas yang sangat Demikian pula para nabi dan rasul meninggal seperti manusia yang lain. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dan mereka pun juga akan meninggal. Dan Allah mengatakan wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan bagi seorang manusia sebelum pun sebelumnya sebelum kamu al-khulud yaitu kekekalan. Afa immitta fahumul khalidun? Apakah seandainya engkau meninggal kemudian mereka akan kekal? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seperti manusia yang lain meninggal seperti meninggalnya manusia yang lain. Bahkan ada di antara para nabi yang mereka dibunuh dan kita tahu bahasanya sifat orang-orang Yahudi Mereka mengganggu dan juga menyakiti para nabi Bahkan ada di antara para nabi Yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi Allah mengatakan wa yaqtulunan nabiyyi nabi ghairi haq dan mereka yaitu orang-orang Yahudi membunuh para nabi tanpa hak di antara yang dibunuh adalah Nabi Yahya alaihissalam. Dan kita tahu bahasa Nabi Isa alaihissalam hampir-hampir dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tapi Allah swt menyelamatkan beliau dan mengangkat beliau ke atas. Jadi ada di antara para nabi yang mereka meninggal dalam keadaan dibunuh. Jadi harus kita yakini bahwasanya para nabi dan rasul meskipun mereka adalah orang-orang pilihan tapi mereka adalah manusia biasa. Tidak boleh kita sifati mereka dengan sifat-sifat ketuhanan atau dengan sifat-sifat selain manusia. Seperti misalnya mensifati Rasulullah SAW bahwasanya beliau diciptakan dari cahaya maka ini adalah menyelisi Al-Quran dan juga hadis yang sahih Beliau adalah manusia biasa Diciptakan dari tanah seperti manusia yang lain Kemudian yang, ketiga, yang selanjutnya, yang kelima Di antara atau yang keenam Di antara cara beriman kepada para rasul Adalah meyakini bahwasanya mereka adalah maksum Terjaga dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil maka terkadang ada di antara mereka yang melakukannya. Akan tetapi sangat cepat sekali mereka sadar dan bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Dan dosa kecil yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan wahyu. Artinya tidak merusak wahyu yang telah diwahyukan kepada mereka. Ini adalah keyakinan kita bahwasanya para nabi dan rasul mereka maksum, terjaga dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa yang kecil maka terkadang mereka lakukan namun dosa tersebut tidak berkaitan dengan wahyu dan cepat sekali mereka bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika terjadi banjir besar dan beliau melihat anaknya dalam keadaan tenggelam atau sebelum tenggelam maka Nabi Nuh AS minta kepada Allah Supaya diselamatkan anaknya Allah menceritakan kisah ini dengan firmannya Wanada Nuhun Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli Wa inna wa'dakal haq Wa anta ahkamul hakimin Ketika Nuh AS Memanggil Rabbnya dan mengatakan ya Rabb sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan sesungguhnya janjimu adalah benar wa anta ahkamul hakimin dan engkau adalah zat yang paling bijaksana artinya seakan-akan Nuh alaihissalam minta janji kepada Allah karena Allah berjanji akan menyelamatkan keluarganya dan beliau mengatakan bahasanya anak saya termasuk keluarga saya. Kemudian Allah mengatakan, "Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Innahu 'amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa lak bihi ilm, inni a'iduka an takuna minal jahilin." Allah mengatakan, "Wahai Nuh, innahu laysa min ahlik." Sesungguhnya dia itu anakmu, itu bukan keluargamu innahu amalun ghairu saleh. Ini adalah amalan yang tidak saleh. Karena anak beliau tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Artinya termasuk orang kafir. Kalau dia termasuk orang kafir, maka bukan termasuk beliau. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka janganlah engkau minta kepadaku kata Allah sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Aku menasihati kamu supaya jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Allah menasihati Nabi Nuh alaihissalam dengan nasihat demikian. Apa yang dikatakan oleh Nuh? Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Nabi Nuh sadar tentang kesalahan beliau maka beliau mengatakan Ya Rab Wahai Rab saya Sesungguhnya aku berlindung kepadamu Dari meminta kepadamu Sesuatu yang aku tidak punya ilmunya Wa illa taghfirli Dan kalau engkau tidak mengampuni aku Wa tarhamni Dan tidak menyayangi aku Aku minal khasirin Jadilah aku termasuk orang-orang yang merugi saat itu juga Nabi Nuh alaihissalam meminta ampunan dari Allah, meminta kasih sayang dari Allah dan mengakui bahasanya seandainya Allah tidak mengampuni dan tidak menyayangi beliau, ini saya beliau termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah seorang nabi. Demikian ketika beliau melakukan sebuah kesalahan. Musa alaihissalam beliau pernah memukul seseorang sampai meninggal. Sebagaimana kisahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Memukul seorang manusia yang berasal dari suku Qibti yaitu kaumnya Firaun sampai meninggal akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta ampun kepada Allah Beliau mengatakan, "Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli." Faghfaralah. Innahu huwal ghafurur rahim. Ketika itu juga beliau meminta ampun kepada Allah, "Ya Rabb, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri." Faghfirli, maka ampunilah saya. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuni beliau. Innahu huwal ghafurur rahim Sesungguhnya dia yaitu Allah SWT Maha pengampun Dan juga maha penyayang Nabi Yunus AS Beliau adalah seorang Nabi Cuma beliau juga pernah melakukan kesalahan Meninggalkan kaumnya Dalam keadaan marah Dan tidak bersabar Dengan tanggapan dari kaumnya Sampai akhirnya Allah SWT Memasukkan beliau Ke dalam perut ikan Dan di situ beliau Alaihissalam Menyesal dengan apa yang terjadi Memohon ampun kepada Allah Dan mengakui tentang kesalahan beliau Allah menceritakan kisah ini dalam Al-Quran Fanada fil dhulumat Alla ilaha illa anta Subhanak inni kuntu minal zalimin. Dan dia yaitu Yunus alaihissalam memanggil Rabnya fil di dalam kegelapan yang banyak. Gelap karena di dalam perut ikan, gelap karena di dalam lautan, dan juga gelap karena saat itu di malam hari. Dalam keadaan yang gelap sangat seperti itu, beliau memanggil Allah Swt dan mengatakan la ilaha illa ant. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui bahasanya beliau telah salah dan berdosa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di dalam surat Abasa Allah menceritakan bahasanya beliau saat itu pernah berbicara dengan sebagian pembesar-pembesar Quraisy dan beliau mengharap keislaman mereka. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum Kemudian akhirnya beliau bermuka masam Akhirnya Allah menurunkan ayat Abasa wa tawalla Anja ja'ahul a'ma wa dari kala la'allahu yazakka. Dia telah bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Siapa tahu bahasanya dia adalah ingin wa dari kala la'allahu yazakka, ingin membersihkan jiwanya. Allah menurunkan ayat yang mengingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan beliau Akhirnya beliau mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah SWT dan setelah itu beliau sangat memuliakan Abdullah ibnu Ummi Maktum sangat memuliakan beliau ini adalah para nabi dan rasul jadi mereka adalah maksum terbebas dari dosa-dosa besar adapun dosa-dosa yang kecil maka terkadang dilakukan tapi dosa-dosa ini tidak berkaitan dengan wahyu dan cepat sekali mereka bertobat dan kembali kepada Allah Swt. Di antara cara beriman kepada para rasul adalah tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada mereka. Di antara makna berlebih-lebihan adalah mensifati mereka dengan sifat-sifat ketuhanan meyakini bahasa mereka mengetahui segala ilmu yang gaib atau mereka diciptakan dari cahaya atau mereka yang mengatur alam semesta atau mereka bisa melakukan ini dan itu maka tidak boleh kita berlebih-lebihan terhadap para rasul alaihi wasallam Rasulullah SAW mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibnu maryam janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam yaitu mengatakan beliau adalah anak Tuhan atau anak Allah Subhanahu wa taala innama ana abdun sesungguhnya aku adalah seorang hamba faqulu abdullahi wa maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Abdullah hamba Allah kalau dia adalah seorang hamba maka tidak boleh disembah karena beliau adalah seorang hamba seperti yang lain. Artinya hamba adalah yang menyembah dan bukan disembah. Wa rasuluhu beliau adalah seorang rasul Artinya tidak boleh didustakan Tapi kewajiban kita Adalah menaati seorang Rasul Karena Rasul Ini datang Dengan wahyu dari Allah SWT Yang berisi tentang perintah Larangan Kabar, ancaman dan juga yang lain Maka barang siapa yang mentaati seorang Rasul Berarti dia telah mentaati Allah SWT dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul Maka dia telah bermaksiat kepada Allah SWT Jadi kita mengatakan Abdullah wa Rasuluh Sebagai seorang hamba Maka tidak boleh kita sembah Kita tinggikan beliau di atas kedudukannya Tidak boleh Dan sebagai seorang Rasul Maka harus kita ikuti dan tidak boleh kita hinakan Jadi sikap seorang muslim terhadap seorang rasul adalah tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menyia-nyiakan. Tidak mengangkat mereka sampai derajat ketuhanan dan juga tidak menghinakan mereka, mendustakan mereka dan juga mencela para nabi dan juga para rasul. Di antara cara beriman kepada para rasul yang selanjutnya adalah beriman bahasanya para rasul mereka bertingkat-tingkat tidak pada derajat yang sama. Mereka sama-sama seorang utusan dari Allah SWT hanya derajat mereka tidak sama. Allah melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Allah SWT mengatakan, Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para rasul kami telah muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan di antara para nabi dan rasul yang paling mulia adalah ulul azm. Ulul azmi yang jumlahnya ada lima rasul. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima orang rasul ini memiliki gelar ulul azm. Yang Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaklah engkau ya Muhammad bersabar sebagaimana bersabarnya ulul azm dari para rasul. Yang jumlahnya ada lima Yang Allah sebutkan Nama-nama mereka ini dalam sebuah ayat Syara'a lakum minad dini Ma wassa bihi nuha Walladhi awhayna ilaik Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa Wa Isa an aqimud din Wa la tatafarraku fih Disebutkan Lima orang Nabi ini dalam ayat ini Nabi Ibrahim Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara lima orang rasul tersebut yaitu ulul azmi yang paling afdal di antara mereka adalah dua orang yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua-duanya adalah khalilullah kekasih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW pernah bersabda Inna allaha qad ittakhadhani khalilan Kama ittakhadha Ibrahim khalilan Sesungguhnya Allah SWT Telah menjadikan aku sebagai khalil Sebagai kekasih Allah SWT Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai seorang khalil Kekasih Allah SWT Jadi di antara lima orang Rasul Ulul Azmi Yang paling afdal adalah dua orang yaitu Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang afdal di antara keduanya adalah Rasulullah. Yang afdal di antara keduanya di antara Khalilullah yang dua adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda beliau, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Sungguhnya aku adalah pemuka terhadap anak-anak Adam pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahasanya beliau SAW lebih afdal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kewajiban kita adalah meyakini bahwasanya para David Nabi dan Rasul mereka satu bahwasanya mereka adalah Nabi, akan tapi mereka memiliki derajat yang berbeda. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "La nufarriqu baina ahadin minhum." Kami tidak membedakan salah seorang di antara mereka, yaitu para rasul. Maka maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita tidak membedakan beriman dengan sebagian rasul dan kufur terhadap rasul yang lain. Ini yang dimaksud dengan membedakan. Jadi kita sebagai orang beriman, beriman dengan semua rasul. Tidak membedakan sebagian rasul dengan sebagian yang lain. Maksudnya beriman dengan sebagian rasul dan tidak beriman dengan rasul yang lain. Allah SWT mengatakan, "Amanar rasulu bima unjila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina rusulih Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dan juga orang-orang yang beriman kullun amana billah setiap dari mereka yaitu Rasul dan juga orang-orang yang beriman beriman kepada Allah wa malaikati kepada malaikatnya wa kutubihi wa rusuli kepada kitab-kitabnya dan juga para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Artinya orang yang beriman beriman dengan para rasul semuanya. Bukan beriman dengan sebagian rasul dan mencela rasul yang lain. Mendustakan rasul yang lain. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani Yang mereka beriman dengan Nabi Isa AS Akan tapi kufur Dengan kenabian Nabi Muhammad SAW Atau yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Beriman dengan kenabian Nabi Musa AS Akan tapi kufur Dengan kenabian Nabi Muhammad SAW Ini berarti sudah membedakan Antara nabi dengan nabi yang lain, beriman dengan sebagian nabi dan mendustakan nabi yang lain. Orang yang beriman maka beriman dengan seluruh rasul. Kita beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, beriman dengan Nabi Ibrahim, beriman dengan Nabi Lut. Kita beriman bahawa mereka adalah Rasulullah semuanya diutus oleh Allah SWT dan kita juga beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya di antara cara beriman kepada para rasul adalah meyakini bahwasanya para nabi dan rasul agama mereka adalah satu. Agama mereka adalah satu yaitu agama Islam. Agama mereka adalah agama yang satu yaitu agama Islam. Nabi Adam beragama Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW semuanya beragama Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Al-Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Ini yang dinamakan dengan Islam. Jadi agama Islam adalah agama penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid. Tauhid artinya adalah mengisahkan Allah SWT dalam beribadah. Agama Islam adalah agama yang intinya mengajarkan umatnya untuk menyerahkan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah yang dinamakan dengan Islam yang sebenarnya. Jadi Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kepada umatnya untuk bertauhid. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan umatnya untuk Islam, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam semuanya mengajarkan umatnya untuk Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah dalam beribadah, mengisahkan Allah di dalam beribadah. Allah mengatakan berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga anak-anaknya. Allah berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu." Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin dan tidaklah membenci agamanya Nabi Ibrahim millahnya Nabi Ibrahim kecuali orang yang membodoh-bodohi dirinya tidak ada yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya walaqad istafainahu fid dunya kami telah memilih dia yaitu Ibrahim alaihissalam di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian Allah mengatakan itqala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata kepada dia kepada Ibrahim Aslim masuk Islam masuk Islamlah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam, aku menyerahkan diriku li rabbil alamin. Kepada Rabb yang menguasai alam semesta. Jadi beliau adalah orang Islam. Aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan anak-anaknya untuk Islam untuk menyerahkan ibadah hanya kepada Allah wa Yaqub demikian pula Yaqub anak beliau keturunan beliau ya baniya innallaha astafa lakumuddin beliau berwasiat kepada anaknya kepada anak-anaknya ya bani wahai anak-anakku innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama. Allah telah memilihkan bagi kalian agama. Agama apa itu? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslimun. Sebagai orang Islam orang yang menyerahkan ibadah ini hanya kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim adalah Islam. Agamanya anak-anaknya juga agama Islam. Kemudian Allah mengatakan am kuntum syuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'budu ma ta'buduna min ba'di Apakah kalian melihat Bagaimana ketika Yakub alaihissalam sebelum meninggal boleh berwasiat berkata kepada anak-anaknya, "Ma budu min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Ini yang beliau tanyakan kepada anak-anaknya sebelum meninggal. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka berkata, sungguhnya kami akan menyembah Tuhanmu dan juga Tuhan bapak-bapakmu. Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Ilaha wahida, dia adalah Tuhan yang satu wa nahnu lahu muslimun. Dan kami masuk Islam, kami adalah orang-orang muslimin kepadanya menunjukkan bahasanya agama mereka satu yaitu agama Islam milahnya Nabi Ibrahim menyembah kepada Allah SWT semata dan tidak menyembah yang lain Nabi Isa AS diceritakan oleh Allah SWT falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billah washhad bi anna muslimun Ketika Nabi Isa alaihissalam melihat kekufuran di antara kaumnya beliau berkata kepada murid-muridnya Man ansari ilallah Siapakah yang akan menolong aku kepada Allah SWT Qalu nahnu ansarullah Mereka mengatakan Kami adalah penolong-penolong Allah amanna amanna billah kami beriman kepada Allah washhad bi anna muslimun maka saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang Islam artinya murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam agama mereka adalah agama Islam Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada mereka Islam yaitu menyerahkan diri hanya kepada Allah SWT semata oleh karena itu Allah berfirman Inna dina indallahil Islam Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam Semua Nabi mengajarkan Islam Dan Allah mengatakan Wa man yabtagi ghairal islami dinan Falayuqbala min Wahuwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam Maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah agama Islam, agama para nabi. Mereka memeluk agama yang satu yaitu agama Islam. Yang membedakan antara nabi dengan nabi yang lain adalah syariatnya. Tata cara beribadahnya. Semuanya mengajak beribadah kepada Allah, tapi syariatnya ajarannya berbeda-beda Allah bedakan sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan keadaan kaum tersebut dengan hikmah dari Allah SWT. Allah berfirman likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan setiap dari kalian kami jadikan syariat sendiri-sendiri wa minhajan dan juga cara sendiri-sendiri. Syariatnya Nabi Musa alaihissalam lain dengan syariatnya Nabi Dawud syariatnya Nabi Dawud, lain dengan syariatnya Nabi yang lain dan syariat mereka lain dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka satu sama-sama mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Kita berpuasa, umat sebelum kita juga berpuasa. Dan puasanya sama-sama untuk Allah subhanahu wa taala. Tapi cara berpuasa kita seperti yang kita lihat sekarang ini dan cara berpuasa mereka lain dengan cara berpuasa kita. Kita sholat, umat sebelum kita juga sholat. Tapi sholat kita caranya lain dengan sholat yang dilakukan oleh mereka. Namun sama-sama sholat yang kita lakukan dan mereka lakukan adalah untuk Allah swt. Rasulullah SAW bersabda, Al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi mereka adalah saudara sebapak Saudara sebapak Ibu-ibu mereka adalah berbeda Akan tetapi agama mereka satu Yaitu agama Tauhid Menyembah hanya kepada Allah SWT semata Dan Allah berfirman وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنْ اللَّهَ وَجْتَنِبُ Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang tugasnya apa? Ani'budullah wajtanibut tagut. Supaya kalian menyembah kepada Allah SWT semata dan menjauhi tagut yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Di antara cara beriman kepada para rasul adalah meyakini tentang kekhususan mereka dibandingkan manusia yang lain. Allah SWT telah memberikan beberapa kekhususan kepada para nabi dan rasul yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yang pertama adalah wahyu. Wahyu ini adalah kekhususan para nabi dan rasul. Allah mengatakan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Kami telah mewahyukan kepadamu dan juga kepada Nuh alaihissalam dan juga kepada nabi-nabi setelah dia. Menunjukkan bahasanya wahyu ini adalah kekhususan para nabi dan juga rasul. Kemudian yang kedua, di antara kekhususan para nabi dan rasul bahwa mereka tidak diwarisi dan keluarganya tidak boleh mewarisi hartanya. Rasulullah SAW bersabda, "La nurathu ma tarakna sadaqah." kami tidak diwarisi. Artinya para ambia tidak diwarisi. Tidak boleh seorang keluarganya mewarisi hartanya. Lalu kemana hartanya? Ma tarakna sadaqah. Apa yang kami tinggalkan adalah sadaqah bagi manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dan beliau diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah yang pertama datang Fatimah radhiyallahu anha dan beliau adalah putri dari Rasulullah SAW. Meminta bagian warisan dari peninggalan Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada beliau dan mengingatkan beliau tentang hadis yang pernah beliau dengar bahwasanya para nabi dan rasul tidak diwarisi. Apa yang beliau tinggalkan adalah sedekah bagi manusia. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq tidak memberikan harta tersebut kepada Fatimah dan juga kepada ahli waris beliau yang lain karena Rasulullah SAW mengatakan hadis tersebut yaitu seorang nabi tidak diwarisi apa yang beliau tinggalkan adalah sedekah di antara kekhususan para nabi dan rasul apabila mereka meninggal di sebuah tempat maka dikuburkan di tempat itu juga beliau SAW mengatakan ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi alladhi yuhibbu ayyudfana fih. Tidaklah Allah SWT mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dia suka apabila dikuburkan di tempat tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau meninggal di kamar Aisyah radhiallahu anha di atas tempat tidur beliau, beliau dikuburkan di tempat itu juga di, tidak dipindah kemana-mana. Para sahabat berselisih pendapat saat itu di mana mereka akan menguburkan Rasulullah SAW. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq dan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang boleh dengar dari Rasulullah SAW. Tidaklah Allah SWT mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dia suka dan cinta apabila dikuburkan di tempat tersebut. Akhirnya Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat, "Idfanuhu fi maudhi firashihi." Hendaklah kalian menguburkan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, di tempat tidur beliau. Dikuburkanlah beliau SAW di kamar Aisyah radhiallahu anha pada tahun 11 Hijriah. Di antara kekhususan mereka dan keistimewaan mereka adalah mereka maksum, terjaga dari dosa besar dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Di antara keutamaan mereka atau kekhususan mereka bahwasanya para nabi apabila mereka meninggal di dalam kuburan mereka mereka dalam keadaan salat. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun." Para nabi dalam keadaan hidup di dalam kuburan-kuburan mereka dalam keadaan sholat. Mereka hidup di dalam kuburan-kuburan mereka dalam keadaan sholat. Ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kekhususan para nabi dan rasul. Dan ini tidak mengharuskan bahwasanya mereka mendengar segala sesuatu atau mendengar orang yang berbicara kepada mereka Karena tidak ada talazum Tidak ada kelaziman Apabila orang hidup Maka pasti dia mendengar Kehidupan para nabi dan rasul Adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita Kehidupan tersebut adalah kehidupan barzakhiyah Kehidupan di alam barzakh, alam barzakh Yang berbeda dengan kehidupan dunia jadi mereka hidup di sana di alam barzakh dan tidak ada keharusan mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Tidak mesti orang yang hidup itu pasti mendengar. Di sekitar kita ada orang yang hidup <clears throat> dan dia tidak mendengar apa yang ada di sekitarnya. Itu orang-orang yang tuli. Dia hidup tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dia tidak mendengar apa yang ada di sekitarnya. Dan kita sebagai seorang yang hidup Kita tidak mendengar Apa yang dikatakan oleh orang di luar sana Tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain Di tempat yang jauh Padahal kita juga hidup Seorang janin Yang ada di dalam perut ibunya Dia dikatakan hidup Tapi bukan berarti dia hidup kemudian Dia mendengar apa yang ada di sekitarnya dia adalah seorang makhluk yang hidup Tetapi dia tidak mendengar apa yang ada di sekitarnya Demikian pula para nabi dan rasul Mereka hidup di dalam kuburan mereka Bukan berarti mereka mendengar Sehingga boleh kita untuk mendatangi kuburannya Kemudian meminta Dan berdalil dengan hadis ini bahwasanya mereka adalah hidup di dalam kuburan mereka Kemudian mengatakan Wahai Rasul Tolong doakan saya Berikan syafaat kepada saya Atau meminta hajat-hajat yang lain Dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW hidup di dalam kuburannya Jadi mereka hidup Dan tidak mesti mereka mendengar apa yang kita ucapkan Oleh karena itu Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran In tada'uhum La yasma'u du'a'akum Walau sami'u mastajabu Seandainya kalian berdoa kepada mereka Yaitu orang-orang yang sudah meninggal La yasma'u du'a'akum Niscaya mereka tidak mendengar doa kalian Walau sami'u Mastajabu lakum Seandainya mereka bisa mendengar pun Mastajabu lakum Niscaya mereka tidak akan bisa menjawab Tidak bisa mengabulkan doa kalian Jadi mereka hidup di dalam kuburan mereka dan tidak boleh kita sebagai seorang muslim berdoa kepada Rasulullah SAW atau kepada para nabi yang lain karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang lain dengan kehidupan kita mereka hidup tetapi tidak mendengar apa yang kita ucapkan kemudian di antara cara beriman kepada para Rasul adalah beriman kepada para rasul tersebut baik secara terperinci maupun secara global. Beriman secara terperinci adalah beriman dengan nama-nama kisah-kisah para nabi dan rasul yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih. Ini harus kita imani. Kalau Allah menyebutkan nama seorang nabi, menyebutkan kisah seorang nabi atau disebutkan oleh Rasulullah SAW maka kita imani secara terperinci. Adapun iman yang global maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah memiliki nabi-nabi yang banyak selain yang tersebut namanya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah. Yang jumlahnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang disebutkan namanya hanya seberapa? yang tidak disebutkan namanya banyak. Allah mengatakan, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu, minhum man qasasna 'alaik. Ada di antara mereka yang kami kisahkan kepadamu Wa minhum man lam naqsus dan ada di antara mereka yang kami tidak kisahkan kepadamu. Jadi para nabi dan rasul banyak sekali. Tapi yang dikisahkan kepada Rasulullah SAW hanya sedikit. Barang siapa yang mengingkari kenabian salah seorang dari para nabi tersebut yang sudah disepakati kenabiannya, maka dia telah sebenarnya atau hakikatnya telah mengingkari semua kenabian. Kewajiban kita adalah beriman dengan kenabian semuanya yang telah disepakati kenabiannya. Kalau mengingkari salah satu dari mereka, sama saja kita mengingkari semua nabi dan juga para rasul. Allah mengatakan menceritakan tentang kaum Lut yang mereka mendustakan Nabi Lut alaihissalam kadzabat kaum Lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan al-mursalin. Apa artinya mursalin? Para rasul. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada kaum Lut hanya satu saja, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Tapi Allah mengatakan mereka telah mendustakan para nabi dan rasul. Karena apa? Karena mendustakan seorang rasul itu sama saja mendustakan yang lain. Karena yang dibawa seorang nabi itu sama dengan yang dibawa oleh nabi yang lain. Kalau mendustakan seorang rasul, maka sama saja dia telah mendustakan semua nabi. Oleh karena itu orang-orang Yahudi dan Nasrani meskipun mereka beriman dengan Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa atau nabi yang nabi yang lain, kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian mereka meninggal Maka mereka masuk ke dalam neraka Rasulullah SAW mengatakan Walladhi nafsi biyadihi La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala nasraniyun Wala nasraniyun Thumma yamutu Walam yu'min billadhi ursiltu bihi Illa kana min ashabin nar Demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidak mendengar tentang diriku Salah seorang dari umat ini Baik Yahudi maupun Nasrani Kemudian dia meninggal Dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa Illa kana min ashabin nar Kecuali dia masuk ke dalam neraka Meskipun dia beriman dengan Musa Beriman dengan Nabi Isa AS Tapi kalau tidak beriman dengan Muhammad SAW pada hakikatnya mereka sudah kufur dan mengingkari terhadap semua para nabi. Di antara cara beriman kepada para rasul adalah meyakini bahasanya Allah telah menguatkan mereka dengan tanda-tanda kekuasaannya yang dinamakan dengan mukjizat. Yang fungsi dari mukjizat ini adalah pembenaran dan bukti bahwasanya mereka adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah." Dan tidak ada seorang rasul yang bisa mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya minal ayati ma amana al bashar. Tidak ada seorang nabi di antara nabi-nabi kecuali dia diberikan tanda-tanda kekuasaan yang dengannya manusia akan beriman kepadanya. Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya antaranya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dan tidak terbakar. Rasulullah SAW memiliki banyak mukjizat. Di antaranya adalah terbelahnya bulan, air yang keluar dari tangan beliau, makanan yang sedikit menjadi banyak, dan yang paling besar adalah Al-Quran. Yang mukjizat tersebut sampai hari ini masih kita rasakan harus kita yakini bahwasanya para nabi dan rasul mereka memiliki tanda-tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka yang menunjukkan bahasa mereka benar-benar dari Allah SWT Tadi kita sebutkan bahasanya beriman kepada para rasul di antaranya adalah meyakini tentang atau beriman dengan nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah SWT telah menyebutkan 25 nama Nabi di dalam Al-Quran Allah sebutkan 18 di antaranya Di dalam surat Al-An'am Dan 7 orang di ayat-ayat yang lain Jadi 25 Nabi dan Rasul Ini bukan pembatasan Tapi mereka yang disebutkan namanya oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan nabi-nabi jumlahnya lebih dari itu. Kemudian yang terakhir di antara cara beriman kepada para nabi dan rasul adalah meyakini tentang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususan beliau yang pertama adalah meyakini bahwasanya beliau diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya saja. Adapun Rasulullah SAW diutus kepada semua manusia. Kul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah Rasulullah bagi kalian semuanya. Kemudian beliau SAW mengatakan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa ila an-nasi kaffah. Dan dahulu para nabi diutus kepada kaumnya saja secara khusus Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia Di antara kekhususan beliau Adalah bahasanya beliau Khatamun Nabiyin Nabi yang terakhir Tidak ada Nabi setelah beliau Allah mengatakan Wa, ma, wa makana Muhammadun Makana Muhammadun Aba ahadim mirjalikum Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu adalah bapak dari salah seorang di antara kalian. Di antara laki-laki kalian. Akan tapi dia adalah seorang rasul wa khataman nabiyyin dan juga penutup para nabi. Dan orang yang mengaku menjadi nabi setelah beliau adalah seorang pendusta dan beliau mensifati mereka adalah seorang kadzab. Itu orang yang sangat pendusta lain antara kadhib dengan kadzab. Kadhib artinya berdusta, orang yang berdusta. Tapi kalau kadzab maka adalah orang yang sangat pendusta. Itu mengaku menjadi seorang nabi setelah Rasulullah SAW. Innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sungguhnya setelahku akan ada para pendusta yang jumlahnya ada 30. Setiap dari mereka mengaku menjadi seorang nabi dan aku adalah nabi yang terakhir, la nabiyya ba'di, tidak ada sekutu, tidak ada nabi setelahku. Ini menunjukkan bahasa Rasulullah SAW Kekhususan beliau Keistimewaan beliau adalah sebagai seorang Nabi yang terakhir Itulah yang bisa kita sampaikan Pada sore hari ini Tentang Eh, penjelasan iman yang keempat yaitu beriman kepada para rasul dan juga para nabi dan kita berdoa kepada Allah Swt semoga Allah Swt menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bagi yang memiliki pertanyaan silahkan mendatangi saya setelah kajian ini wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh